Majelis yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita insyaallah Allah pada kesempatan yang baik ini adalah tentang hal-hal yang menghalangi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang sebab-sebab yang karenanya seorang tidak mau mengikuti bimbingan, tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ingin mengingatkan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, bahkan kepada alam semesta ini. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Maka Rasul alaihi wassalam adalah rahmat yang dengannya atau dengan perantaraannya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang beriman kepada beliau. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang termulia, syariat agamanya yang terbaik, dan berbagai macam nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, bahkan kepada alam seluruhnya yang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini rahmatul mu'dah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan yakni kepada kamu sekalian. Pada satu nikmat, satu rahmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kemudian Allah ingatkan secara khusus kepada kaum mukminin dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Allah menganugerahkan kepada mereka nikmat. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka, dari golongan manusia, Idba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yang mana Rasul itu yatlu alaihim ayati. Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa yuzakkihim dan mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Membersihkan dari syirik, dari kesyirikan kepada tauhid, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati kepada hati yang selamat, hati yang salim. Dari berbagai macam bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah hujjah sedikit pun kepada sunnah dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim. Allah membersihkan dia membersihkan Nabi itu mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi itu mengajarkan pada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan al-hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin padahal dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah menyatakan nikmatnya terutama kepada kaum mukminin karena mereka lah yang bermanfaat yang beriman kepada Nabi Alaihissalam. Maka Allah menghususkan pembicaraan itu untuk mereka. Padahal hakikatnya Nabi Alaihissalam adalah rahmat bagi alam semesta ini. Tetapi manakala orang-orang beriman, hanya mereka yang mengambil, yang beriman dan mengambil hikmah dari diutusnya Rasulullah SAW. Maka Allah secara khusus mengatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman, yaitu dengan mengutus kepada mereka seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kepada kaum mukminin. Dan ini harus kita sadari, harus kita yakini, harus kita imani bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman. Yang dengannya mereka mendapat petunjuk. Yang dengannya mereka mendapat hidayah. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ingatkan beliau tentang nikmat Allah yang Allah berikan pada beliau. Dalam surah Abduha. "Alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna. Allah mengatakan hal ini kepada Nabi SAW bahwa beliau, beliau telah diberikan nikmat oleh Allah Taala. Beliau dari seorang anak yatim, yang kemudian Allah memberikan tempat pada beliau dipelihara oleh kakeknya, oleh pamannya. Kemudian beliau berada dalam kebingungan. Karena melihat kaumnya yang menyembah berhala. Lalu Allah memberikan petunjuk pada beliau. Alam yajidika yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fa'ada. Lalu dia melihat engkau dalam kebingungan wahai Muhammad. Kemudian dia memberikan kepada engkau hidayah, petunjuk. Kemudian Allah memberikan kepada beliau sesudah kesusahan, kemiskinan, Allah berikan kecukupan kepadanya. Alam yajidka eh, yatiman Alam yajidka yatiman fa'awa wajaraka dhalan fa'ada wa wajaraka ailan fa'agna. Maka hendaklah seorang merenungkan tentang hal ini terhadap dirinya. Walaupun ayat ini secara khusus adalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang seorang perlu merenungkan tentang dirinya. Ketika dia seorang yang yatim, lalu Allah memberikan tempat kepadanya. Ketika dia seorang yang bingung, hidup beragama, tetapi dia tidak tahu kebenaran yang hakiki tentang Islam. Hanya bertaklid buta kepada apa yang diperoleh dari ayah-ayahnya, eh, dari kakek-kakeknya berupa tradisi-tradisi yang menyimpang dari tuntunan Islam dan seterusnya. Maka seorang tentu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala memerintahkan kepada kita setelah kita mengetahui dan meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang dianugerahkan kepada kita. Maka apabila kita membuka Al-Quranul Karim, kita akan jumpai banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk beriktibah, beriktibah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Jadi apa yang kita bahas pada permulaan ini merupakan dasar untuk kita mengetahui tentang kewajiban ittiba itu. Lalu mengapa ada di antara manusia yang tidak ittiba kepada Nabi SAW? Tentu ada sebabnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Rabb kamu, dari Tuhan kalian dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ayat ini adalah merupakan perintah Allah untuk beriktidak, untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kudwah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang tafsir ayat ini, kata beliau rahimahullah, makna ayat ini ittabi'u ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kamu sekalian ai iqtafu atharun nabiyil ummi artinya ikutilah jejak nabi yang ummi nabi yang tidak bisa membaca dan menulis yaitu nabi kita Muhammad saw. alaihi wasallam alladzi ja'akum bikitabin yang mana dia datang kepada kamu sekalian dia membawa Alkitab dan membawa Alkitab yaitu Al-Qur'an Al-Karim unzila ilaikum yang diturunkan kepada kamu sekalian min rabbi kulli syai'in wa maliki dari Allah zat Tuhan segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu dia yang menurunkan Al-Qur'an itu dia yang mengutus Nabi SAW maka ikutilah Nabi yang ummi tersebut wala tattabi'u min dunihi awliya setelah Allah memerintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah melarang kita dari mengikuti yang selainnya, dari selain Nabi, dari selain Allah dan Rasulnya, dari selain kitab-kitab, dari selain kitab Allah Al-Quranul Karim Allah turunkan. Aila takhruju amma ja'akum bih Rasul ila ghairih. Kata Imam Bukhari maknanya wala tattabi'u min dunihi awliya' Dan artinya janganlah kalian keluar. Janganlah kalian menyimpang dari apa yang dat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menyimpang kepada yang lainnya. Fatakunu qad adaltum an hukmillah ila hukmi ghairi yang pada akhirnya berarti kalian telah menyimpang dari peraturan-peraturan Allah kepada peraturan-peraturan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu untuk mengikuti jejak para rasul mereka. Karena jalannya para rasul itulah jalan selamat yang membawa manusia kepada kebenaran, yang membawa manusia kepada ridho Allah, yang membawa manusia kepada jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Wajah amin aqsal Madinah rajulun. Dan datanglah seorang lelaki dari luar atau dari pinggiran kota. Seorang itu mengatakan, Wajah amin aqsal Madinah rajulun yas'a." Dan datanglah seorang dengan bergegas-gegas dari pinggiran kota. Qal dia mengatakan kepada kaumnya, Ya kaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Ikutilah para rasul yang Allah utus pada mereka. Allah mengutus pada mereka beberapa orang rasul. Maka orang ini datang untuk memberi peringatan pada kaumnya. Ikutilah para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan ikutilah orang yang tidak meminta dari kalian upah sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang juga diperintahkan untuk mengikuti para rasul mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang seorang lelaki ini yang dia mengajak kaumnya memerintahkan kaumnya untuk mengikuti para rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, yahuddu qaumahu ala ittiba'ir rusul. Orang ini memerintahkan menganjurkan kepada kaumnya agar mereka mengikuti arus para rasul alladzina atauhum yang telah diutus oleh Allah pada mereka, yang telah datang kepada mereka. Yad'uhum ilaih yang mengajak mereka untuk menuju kepada Allah taala untuk kembali pada Allah Ta'ala. Min ibadatillahi wahdah. La syarikalah. Yang mengajak kepada Allah berupa seruan. Agar menyembah hanya kepada Allah semata. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini juga sebagai dalil. Perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang memerintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga yaitu surat Az-Zumar ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ahsana أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم baghtatan wa antum la tash'urun." dan ikutilah Sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu sekalian dari Tuhan kalian. Artinya ikutilah Al-Quranul Karim. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Sebelum datang kepada kalian azab. Secara mendadak. Baktatan. Sementara kalian tidak merasa bahwa azab itu datang. Surah Az-Zumar ayat 55 ini adalah perintah Allah kepada manusia untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Yang mana dalam Al-Quranul Karim memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti beliau. Maka Quran adalah kitab yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian dan akan mengampuni akan dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat ini, "Hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a Allah." Ayat ini atau ayat yang mulia ini merupakan pemutus bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah. Padahal dia tidak mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dakwaannya itu adalah dakwaan yang dusta. Kalau seorang mengatakan dia cinta kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi Wasallam, dia tidak mengikuti tuntunan Nabi Alaihi Wasallam, dia tidak mengikuti jalan beliau, dan orang-orang yang beriman kepada beliau dari kalangan sahabat tabi'in dan yang lainnya berarti dakwaannya adalah dusta dakwaannya adalah palsu tidak benar orang yang ingin mendapatkan cinta Allah harus mengikuti sunnah tuntunan dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia harus mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam semua perkataannya dan semua perbuatannya serta keadaan-keadaan beliau alaihi salatu wassalam. Kata Hasan al-Basri rahimahullah taala tentang ayat ini, "Za'ama qaumun annahum Allah Ada segolongan orang yang mereka mendakwaan, mereka mengatakan bahwa mereka cinta kepada Allah Fabtalahumullahu bihadil ayah. Maka Allah menguji mereka dan menurunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kamu benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. ini merupakan ujian Allah kepada setiap orang yang mendakwakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barang siapa yang mendakwakan cintanya kepada Allah tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membuat-buat tuntunan-tuntunan yang baru yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Nabi Rasulullah. Maka ini dakwaan cintanya kepada Allah adalah dakwaan yang palsu, dakwaan yang tidak benar, oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya untuk mengikuti yaitu mengikuti atau ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah sunnahnya tuntunan tuntunannya ajaran ajarannya dan akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Adapun beberapa hadis yang menyatakan atau yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak di antaranya hadis yang sering kita dengar diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya bahwa Nabi Alaihissalam wasallam bersabda, "Man isminkum ya roh khilafan kasiran Orang yang hidup di antara kalian, dia akan menjumpai banyak perbedaan, banyak perselisihan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka hati-hatilah kalian dari hal-hal yang baru di dalam agama ini. Fa inna dalalatun. Karena hal-hal yang baru dalam agama ini yang diadakan itu merupakan kesesatan, merupakan penyimpangan. Faman adraka dzalika minkum, maka barang siapa di antara kalian yang mengetahui, yang melihat, yang menemui adanya hal-hal baru dalam agama Allah ini, fa'alaihi bisunnati, maka hendaknya dia berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan berpegang teguh pada sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka berada di atas petunjuk abdu alaiha bin nawajid dan gigitlah dengan gerahan-gerahan kalian. Jadi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat munculnya perbedaan, perselisihan yang banyak di kalangan umat ini, maka kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Kemudian juga hadis Nabi Alaihissalam Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, Inna khairul hadis kitabullah Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Adalah kitab Allah. Wa khairul huda huda Muhammadin. Wa khairul huda huda Muhammadin. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri mu'datsatuha. Dan seburuk-buruknya urusan, seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap eh, setiap eh, hal yang diada-adakan yang baru dalam agama ini adalah kesesatan. Ini di antara dalil yang menjelaskan tentang uh, kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan menghindar dari mengikuti uh, selain sunnah Nabi SAW. Namun Meskipun demikian banyak ayat-ayat dan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menyimpang dari jalan beliau, menyimpang dari ittiba kepada beliau alaihi salatu wassalam, bahkan mengadakan cara-cara yang baru ya dalam beribadah, dalam bermuamalah, bahkan dalam akidah dan keyakinan mereka mengadakan hal-hal yang yang baru yang menyimpang dari tuntunan Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah penyebabnya? Mengapa masih ada di antara umat yang menyimpang dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam cara beribadah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah dan yang lainnya. Mengapa demikian? Para ulama menyimpulkan banyak sebab. Banyak sebab yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Sebab yang paling utama yang dan yang paling pertama adalah al-jahlu bisinillah. Kejahilan terhadap agama Allah. Ini sebab yang paling utama dan sebab yang paling pertama. Karena banyak di antara kaum muslimin Ketika mereka menjadi seorang muslim hanya dari faktor mungkin keturunan. Ayahnya muslim dia ikut-ikutan muslim. Ibunya muslim dia ikut-ikutan jadi muslim. Jauh dari ilmu, jauh dari mempelajari agama sehingga kejahilan yang telah mendominasi kehidupan mereka. Jadi kejahilan adalah sebab utama dari penghalang yang menghalangi dari al-ittiba. Yang ke, ya, kemudian kejahilan itu tidak ditindaklanjuti dengan belajar. Tidak ditindaklanjuti dengan menuntut ilmu. Tetapi bergelimang dalam kejahilan. Membiarkan diri jahil. Merasa puas dengan apa yang diterima. Hadza ma wajadna alai aba'ana. Ini yang kami dapati dari orang tua-orang tua kami. Kalau mereka diajak kepada Rasulullah, diajak kepada Al-Quran, diajak kepada Sunnah, mereka tidak mau. Sudahlah, ini yang kami jumpai dari ayah-ayah kami, dari kakek-kakek kami, ini yang kami jumpai. Walaupun ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka tidak mempunyai ilmu, tidak berada di atas petunjuk, kalau kejahilan itu diikuti dengan dengan dengan ilmu dan belajar, tidak ada masalah. Tetapi permasalahannya adalah kejahilan yang dibiarkan. Kejahilan yang dibiarkan turun temurun. Sehingga menutup dan menjadi penghalang dari mengetahui kebenaran yang sebenarnya tentang Islam. Dan tentang petunjuk Allah. Tentang syariat Allah tentang sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Padahal agama kita adalah agama yang memerintahkan kepada ilmu. Ketika kita berakidah, hendaknya berakidah dengan ilmu. Ketika kita beribadah, hendaknya berakidah beribadah dengan ilmu dan berada di atas ilmu. Demikian pula dalam segala hal. Fa'lam annahu la ilaha illallah Ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalau bahasa letterleknya, fa'alam annahu la ilaha illallah, berilmulah kamu tentang kalimat la ilaha illallah. Bukan sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini mengandung makna, mengandung konsekuensi, bagi orang yang mengucapkannya, bagi orang yang mengatakannya. Maka berilmulah, berbekallah kalian dan ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehingga kita berakidah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyalahgunakan kalimat la ilaha illallah. Tidak mengartikan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi semua itu berdasarkan pada ilmu. Demikian pula dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Harus dengan ilmu. Harus dengan contoh. Dari Nabi Alaihissalam. Karena pada hakikatnya ibadah itu tidak dibolehkan. Al-aslu fil ibadati al-hadar. Pada prinsipnya ibadah itu tidak dibolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan untuk beribadah. Baru orang itu beribadah. Pada hakikatnya sholat itu tidak ada sebelumnya. Kecuali setelah Allah memanggil Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Dan ketika beliau menerima perintah sholat, beliau tidak dengan serta-merta mengarang sholat. Beliau tidak dengan serta-merta membuat cara sholat sesuai dengan, dengan keinginan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Tetapi Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada hari pertama Jibril datang di awal waktu subuh. Kemudian beliau salat dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kemudian salat zuhur pun demikian. Pada hari pertama Jibril datang di awal waktu. Dan salat asar, maghrib dan isya beliau mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan diikuti oleh Nabi SAW. Pada hari kedua pun demikian. Jibril diutus oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi Nabi SAW. Pada akhir waktu setiap sholat itu. Pada akhir waktu subuh, akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib, dan akhir waktu isya. Kemudian beliau juga mengerjakan sholat. Dan beliau mengatakan, waktu subuh itu antara hari pertama dan hari yang, yang kedua. Itu jarak waktunya. Dan seterusnya. Jadi semua dengan tuntunan. Dengan contoh. Bukan Nabi SAW mengarang sendiri. Oh sholat itu pertama berdiri. ya Tunggu wangsit. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian ruku, kemudian sujud dan seterusnya. Tidak. Tapi Allah mengutus Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktunya, ketentuan rokaatnya, tata caranya, semua diajarkan oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jibril pun tidak mengarang salat itu. Tetapi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana salat yang sebenarnya. Kemudian Nabi alaihi memperagakan sholat lima waktu itu. Yang kemudian disaksikan oleh para sahabat. Lalu beliau mengatakan, kamaru kamaru aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ibadah ini dengan tuntunan. Contoh dari Nabi Alaihissalam bukan beliau mengarang dari ide-idenya pribadi tidak, tapi semua itu berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya bahwa faktor pertama yang menghalangi seorang dari mengikuti tuntunan Nabi SAW adalah kejahilan. Kejahilan yang dibiarkan. Ya. Dan sekarang banyak di antara manusia ini, jadi kaum muslimin yang merasa khawatir kalau umat ini ngerti agamanya. Jangan dikira semua kaum muslimin itu ingin supaya umat Islam ini pinter, tahu agamanya. Tidak. Ada orang-orang punya kepentingan ingin supaya umat ini tetap dalam keadaan jahil. Biarkan mereka mempertahankan status kuwo. Biar umat ini jahil. Karena apa? Ada keuntungan di balik itu. Keuntungan duniawi. Subhanallah. Padahal keuntungan ukhrawi akhirat dengan seorang mengajarkan ilmu jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan duniawi yang hanya sebentar. Tetapi karena hawa nafsu, karena keinginan-keinginan di balik itu, sehingga sebagian orang mengandaki umat ini tetap dalam keadaan jahil, Jangan diajarkan mereka agama yang benar. Karena nanti akan merugikan kami. Kata mereka. Ya. Na'udzubillah min dalik. Itulah yang dinamakan dengan ulama su. Ulama-ulama jelek. Du'atun ila abu abi jahannam. Yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka ada dakwah. Hadi dakwah al-mubarakah. Dakwah yang penuh dan berkah. Di zaman kita ini ada satu nikmat yang di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita, kita mengenal Islam yang sebenarnya. Dan mempelajari Quran dan Sunnah. Mempelajari sirah para sahabat, para salafus saleh, bagaimana mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nikmat yang luar biasa yang wajib kita jaga, wajib kita pelihara, wajib kita dakwai, wajib kita amalkan Wajib kita syukuri. Ini nikmat yang besar. Adapun tentang kejahilan ini yang dia merupakan sebab utama penyimpangan dari tuntunan Nabi SAW dan menjadi penghalang dari mengikuti tuntunan beliau alaihissalatu wassalam telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Ini larangan mengikuti kejahilan. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini dalil pertama dari mengikuti kejahilan. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Allah mengharamkan pada kita perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dia mengharamkan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, dan dia mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan Allah mengharamkan mengada-adakan sesuatu terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu atau mengatakan tentang Allah, mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Tapi semua harus dengan ilmu. Tidak boleh tanpa ilmu. Karena akidah, ibadah, dan yang lainnya dari urusan-urusan agama ini semua berdasarkan ilmu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La ahada aghyaru min Allah Tiada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah taala Walidzalika harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala ahadun ahabba ilaihi al min Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian melebihi Allah taala. Ya Allah senang dipuji. Tetapi muji Allah dengan ilmu, menyanjung Allah dengan ilmu, bukan dengan semau kita, jadi memuji Allah dan ilmu. Menyanjung Allah dan ilmu. Ilmunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang sifat-sifatnya. Tentang nama-namanya. Tentang bagaimana kita menyanjung Allah. Bagaimana kita memuji Allah. Semua itu ada dalam Quran dan Sunnah. Berarti kembali kepada kepada ilmu. Dan demikian Allah mencela kejahilan dan Allah mengingatkan manusia dari kejahilan karena kejahilan itu salah satu penyebab orang berpaling dari agama Allah karena kejahilan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nuh alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, Waya wa wahai kaumku, la as'alukum alaihi malan. Aku tidak minta dari kalian harta, yakni dalam menyampaikan dakwah kepada Allah. Aku tidak minta kepada kalian harta. In ajriya illa Allah. In ajriya illa Allah. Sesungguhnya pahalaku, balasanku itu dari dari Allah. Allah yang akan memberikan, bukan kalian. Wa ma ana amanu. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman, yang telah beriman pada aku innahum rabbihim. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan mereka, walakinni arakum qauman tajhalun, akan tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang jahil. Makanya kalian berpaling dari agama Allah, berpaling dari seruan kepada Allah karena kejahilan. Dan betul, tidak sedikit orang yang karena kejahilannya ketika diajak untuk ittiba kepada Nabi SAW, mereka berpaling darinya. Karena kejahilannya. Karena jahil. Tidak mau mengikuti tuntunan menjadikan mereka ber, berpaling dari kebenaran. Kemudian juga kejahilan itu menjerumuskan seorang kepada perbuatan syirik. Karena kejahilan. Maka kejahilan adalah suatu yang disebut oleh para ulama sebagai al-jahlu da'un udol. Kejahilan adalah kebodohan yang sangat berbahaya. Obatnya adalah ilmu. Obatnya adalah ilmu. Jadi untuk menghilangkan penyakit jahal dengan il dengan ilmu. Jadi kejahilan menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang Bani Israel. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mereka melampaui telah melewati Laut Merah, maka ada di antara mereka ketika melewati ketika mereka melewati suatu kaum yang kaum itu sedang iktikaf sedang menghadap pada berhala-berhala mereka maka kata kaum Nabi Musa yaitu dari Bani Israel yang baru diselamatkan dari dari azab Allah, dari Firaun. Mereka mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, tolong jadikan untuk kami Tuhan buatan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan yang yang banyak. Tolong jadikan untuk kami juga sebuah sesembahan yang kami menyembah sembahan itu. Qal kata Nabi Musa kepada kaumnya, innakum qaumun tajhalun sesungguhnya kalian kaum yang jahil yang tidak mensyukuri nikmat Allah baru diselamatkan dari Firaun dan kekejamannya langsung minta untuk menyekutukan Allah dengan dan sesuatu demikian pula kejahilan kepada agama Allah kebahagiaan kepada sunnah Nabi SAW menjadikan terjadinya berbagai macam penyimpangan menerjang yang haram karena kejahilan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak contohkan oleh Nabi Sallam karena kejahilan dan seterusnya. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dicabutnya ilmu itu dan dicabutnya ilmu, maka yang tetap adalah al-jahlu. Wa yathbuta al-jahlu wa yushrab al-khamru wa yadhhara az-zina. Jadi antara tanda-tanda kiamat, ilmu diangkat, kejahilan merajalela, demikian pula minuman keras menjadi minuman manusia dan perbuatan zina akan menyebar. Itu salah satu atau di antara tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian sebab yang kedua, di antara sebab-sebab manusia tidak mengikuti atau ittiba kepada Nabi SAW adalah ittiba'ul hawa karena mengikuti hawa nafsu. Karena dalam diri kita Allah menciptakan beberapa unsur. Ada unsur yang namanya fitrah. Fitrah kesucian yang ada dalam hati sanubari manusia. Tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada fitrah manusia. Dia mengakui Allah sebagai yang menciptakannya. Allah sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Ya. Kemudian juga Allah ciptakan dalam diri manusia yang namanya hawa. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kemudian ada yang ketiga yang menjadi musuh dari luar yang Allah ciptakan dalam diri yang Allah ciptakan yaitu syaitan. Maka apabila bertemu antara syaitan dan hawa nafsu terjadilah apa yang yang terjadi. Perpaduan antara mengikuti hawa nafsu dengan syai, syaitan yang dari luar, unsur luar yang masuk dalam diri seseorang maka manusia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan fitrah yang ada pada manusia, ini tergantung lingkungannya, tergantung ilmu yang sampai kepadanya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang terlahir yang lahir di muka bumi ini, yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam di atas tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasirani au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi lingkungan menentukan. Ini dalam hal berkaitan dengan jan fitrah. Kita kembali pada hawa nafsu. Apa sih yang dimaksud dengan hawa? Dan penyebab utama seorang menyimpang dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti hawa nafsu, ittibaul hawa. Para ulama menyebutkan tentang makna dari hawa. Kata Ibnu Manzur, seorang penulis kamus bahasa Arab lisanul Arab tentang makna hawa nafsu yaitu keinginan nafsu hawa nafsu itu artinya keinginan nafsu keinginan jiwa ini kemudian juga dikatakan yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah mahabbatul insan asyi'ah wa ghalabathu ala kolbihi. Yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah cintanya seseorang kepada sesuatu, kemudian cintanya kepada sesuatu itu telah menguasai dirinya. Menguasai dirinya. Sehingga dirinya hanya mengikuti apa yang dia cintai itu. Ini namanya hawa, hawa nafsu. Dan ini bertentangan dengan syariat. Tentu yang diinginkan adalah yang bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan agama Allah, bukan hawa nafsu namanya, Bukan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang jelek. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak pernah Allah menyebutkan tentang hawa nafsu dalam Al-Qur'anul Karim kecuali mencelanya. Silakan cari dalam ayat Al-Qur'an. Apakah pernah Allah memuji hawa nafsu? Tidak pernah. Setiap penyebutan tentang hawa nafsu pasti itu celaan bagi baginya. Makanya kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Kata Imam Al-Kafawi, apa yang dimaksud dengan al-hawa? Hawa itu adalah mailun nafsi ila ma tastaliddu bihi ila ma tastalidduhu min syahwat min ghairi da'iyati syar'i. Kata Al-Kafawi, seorang ulama bahasa juga, seorang alim, yang dimaksud dengan hawa itu adalah mailun nafs, kecenderungan nafsu ini, jiwa ini terhadap sesuatu yang lezat berupa syahwat tanpa ada penyebab dari syariat Allah. Jadi yang menyimpang dari syari syariat. Kalau seorang mendatangi istrinya, itu juga syahwat. Tapi itu halal. Allah perintahkan, Nabi SAW perintahkan, untuk memberikan hak istri dari seorang suami dan mengumpuli istrinya itu haknya istri. Jadi ada dasarnya. Sedangkan hawa nafsu itu tidak. Dia mengikuti hawa ini, hawa nafsu ini, tapi dalam hal yang menyimpang dari ajaran syari syariat. Itu namanya hawa. Mailun nafsi ila ma tastalidduhu minasyahwat. Kecenderungan jiwa atau hak diri ini untuk menikmati syahwat-syahwat itu tanpa ada alasan syar'i. Itu hawa nafsu namanya. Dalam segala hal, hawa nafsu berkaitan dengan tiga hal. Hawa itu berkaitan dengan kebanyakan yang dikatakan hawa nafsu selalu berkaitan dengan tiga hal. Tiga T. Ya. Harta, tahta, wanita. Tahta itu pun syahwat. Seorang yang jadi pemimpin, ingin dipilih jadi anggota DPR, itu karena syahwat. Jadi yang dikira bukan syahwat, syahwat. Walaupun mungkin ada di antara sebagian manusia yang dia ingin kebaikan, ya. Kalau dia menjadi salah seorang anggota misalnya di parlemen, dia berusaha untuk memperbaiki dari dalam, misalnya, tapi itu sedikit. Kebanyakan ingin jadi penguasa, ya, untuk bisa berkuasa dan yang lainnya dari keinginan-keinginan dunia. Jadi kebanyakan berkaitan dengan hawa nafsu adalah harta, tahta, dan wanita. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang orang yang mengikuti hawa nafsu, pasti dia itu menyimpang dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-55. Surat Al-Qasas ayat yang ke-55 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi il bighairi hudan min Allah." Innallah yahdil Yang artinya, dan apabila mereka tidak mendengar, tidak menjawab ajakan dan seruanmu, perkataan dan seruanmu wahai Muhammad, fa'lam maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka. Jadi seorang kalau tidak menjawab panggilan Nabi SAW, tidak mengikuti tuntunan beliau, ajaran beliau, sementara dia tahu dan punya ilmu tentang hal itu, tapi dia tidak mau, ketahuilah bahwasanya dia sedang mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti ha? hawa nafsunya. Maka penghalang di antara penghalang-penghalang besar dari mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti hawa nafsu. Karena seorang yang mengikuti sunnah Nabi, tuntunan Nabi Alaihissalam, dia harus menekan hawa nafsu itu. Dia harus menekan, harus mengalahkan hawa nafsu. Baru dia bisa mengikuti secara benar terhadap tuntunan Nabi Alaihissalam. Adapun orang selama masih mengikuti hawa nafsunya, maka sulit untuk dia mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini terjadi. Banyak orang mengetahui kebenaran. Banyak orang mengetahui tentang sunnah. Mereka mengetahui tapi sengaja meninggalkan sunnah itu. Karena kepentingan-kepentingan hawa, nafsu. Karena takut kedudukannya nanti akan kedudukan yang tinggi menjadi rendah. Kalau dia mengikuti Nabi SAW dan meninggalkan apa yang dia lakukan. Nanti dia tidak mendapatkan harta. Tidak ada lagi orang yang menghormatinya, Karena gila hormat itu bagian dari hawa hawa nafsu. Mau dihormati, mau dimuliakan, mau dicium tangannya, mau dicium lututnya, mau dicium kakinya, mau diminum sisa airnya, itu hawa. Hawa nafsu. Supaya disanjung. Nah ini kalau mengikuti sunnah Nabi harus meninggalkan ini. Wah ini merugikan. Ya, merugi, merugikan. Makanya tidak mau mereka. Dan banyak contoh-contoh mengikuti hawa nafsu itu sebagai penyebab utama meninggalkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kata Al Imam Abu Hasan Al Bahili, rahimahullah taala, Beliau mengatakan dalam kitabnya Az-Zakhair wal I'laq Al-hawa asamak Allah Hawa nafsu itu semoga Allah memeliharamu dan menjagamu darinya. Hawa nafsu itu adalah ilahun ma'bud. Hawa nafsu itu adalah sembahan yang disembah selain Allah. Lahu sultanun syadid. Hawa nafsu memiliki kekuatan dia memiliki kekuasaan yang kuat. Artinya kalau dia sudah menguasai diri seorang, dia mempunyai kekuatan pada orang itu. Yakhdimuhu syaitanun marid. Hawa nafsu itu ditolong oleh syaitan yang membangkang. Si hawa nafsu itu ada penolongnya. Apa penolong hawa nafsu itu? Syaitan. Dua unsur. Internal dan eksternal eksternal. Internal hawa nafsu, eksternal saya, syaitan. Kalau sudah menguasai diri seorang, maka dia akan menjadi pemimpin dalam diri orang itu. Faman abada authanahu wa ato'a sultanah. Kemudian kata beliau, maka barang siapa yang menyembah berhala hawa nafsu dan taat kepada kekuasaan hawa nafsu, wattaba'a syaitanahu dan dia mengikuti syaitannya hawa nafsu, khatamallahu ala qalbihi, maka Allah akan mengunci hatinya. na'udzubillah min dalik Allah akan mengunci hatinya. Wa hurima ar-rasyad min rabbih. Dan orang yang demikian itu akan terhalang dari petunjuk dari Tuhannya. Dia tidak akan dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. asbaha sari'a ghayyihi ghariqa dzambih maka dia akan menjadi salah satu korban ya dari pembantaian hawa nafsu itu. Hawa nafsu membantainya. Ya. Dan dia akan tenggelam dalam dosanya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" wa aballahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun dalam surat Al-Jathiyah Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Jathiyah ayat ke-23 maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan sesembahannya dan Allah membiarkan dia berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapa yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi menurut hawa nafsu itu berbahaya. Termasuk pembunuh yang akan membunuh seorang dari mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti hawa nafsu. Ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda saya khruju min ummati aqwamun tajara bihim tilka tajaram bihim tilka lahwa yang artinya bahwa akan keluar dari umatku sejumlah kaum yang mereka itu dimasuki oleh hawa nafsu. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana kama yatajarul kalab li sahibihi. Sebagaimana masuknya virus anjing gila pada diri seorang. Kalau sudah tersengat gigitan anjing gila, virus akan masuk dan meng, meng, meng, ini seluruh tubuhnya. Meracuni seluruh tubuhnya. Demikian pula hawa nafsu. Kalau sudah masuk dalam hati seorang naudzubillah min dalik akan meracuni semua tubuhnya. Pandangannya karena hawa nafsu, pendengarannya karena hawa nafsu, keinginan juga untuk memenuhi hawa nafsu. Dia tidak memberi kecuali karena hawa nafsu, dia tidak mencegah kecuali karena hawa nafsu dan dia akan menjadi pengikut dari hawa nafsunya. Na'udzubillah min dalik. Sebab yang ketiga. Di antara sebab-sebab seorang menyimpang dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takdimul arai, arail aba, wasyuyukh wal akabir ala nusus ats-tsabitah. Yang ketiga adalah karena mendahulukan pendapat-pendapat para syekh, para tokoh, para orang-orang yang dianggap ulama mereka, orang-orang besar, pendapat mereka didahulukan daripada daripada nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau disampaikan pada mereka ayat Al-Quran, Allah mengatakan begini, Oh, kata guru saya seperti ini. Kata kiai saya seperti ini. Kata habib saya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi mendahulukan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka melebihi Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-104 Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli qalu hasbuna hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun dan apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang telah kami dapati ayah-ayah kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa. Nenek moyangnya tidak punya ilmu dan tidak mendapat petunjuk. Apakah mereka masih tetap mengikutinya? Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendahulukan perkataan nenek moyang mereka, guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka daripada apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dari ahlu sunnah dan ulama-ulama yang takut pada Allah, para ulama Rabbaniyun, mereka mengikuti Nabi Sallam dan ini merupakan ijma kaum muslimin dan ulama-ulama muslimin bahwa perkataan siapapun tidak bisa didahulukan atas perkataan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ajma'an nas, semua manusia yakni semua kaum muslimin telah sepakat ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang telah nyata padanya sunnah Rasulullah SAW lam yakun lahu an yada'a maka tidak sepatutnya baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya lantaran likauli ahadin minan nas hanya karena perkataan salah seorang dari manusia ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ulama Rabbani ulama yang soleh, insya Allah taat pada Allah. Dan ulama-ulama muslimin lainnya juga mengatakan demikian. Kemudian yang keempat, di antara sebab-sebab yang menyebabkan atau yang menghalangi seorang dari mengikuti sunnah Nabi SAW adalah takdimul akli ala nakal. Selalu mengedepankan akal daripada nas. Kalau dikatakan tentang sunnah Nabi SAW, ah itu kok tidak masuk ya di akal saya. Itu bertentangan dengan akal saya. Ya. Akal yang sehat tidak menerima hadis itu. Subhanallah. Jadi seakan-akan yang mengatakan hadis itu orang yang tidak punya akal. Seakan-akan begitu. Padahal yang mengucapkan hadis itu adalah manusia yang paling sempurna yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu penyebab yang menghalangi manusia dari mengikuti Nabi SAW karena selalu mengedepankan akalnya atas nas-nas Quran dan Sunnah. Bahkan naudzubillah min dalik sampai-sampai menjurus kepada mengingkari sunnah. Kapan sih hadis itu ditulis? Kalau Al-Quran kita yakin dong. Diturunkan di zaman Nabi SAW. Diterima oleh para sahabat. Ditulis pada saat itu. Itu Quran. Tapi kalau hadis kan enggak. Ya. Kemudian terjadi perselisihan dahulu. Maka tidak bisa kita menerima semua hadis itu. Ya. Karena ditulis 100 tahun setelah wafatnya Nabi Sallam. Ada kepentingan-kepentingan politik dan seterusnya. Subhanallah. Dia mengukur dirinya dengan para ulama-ulama hadis. Yang mereka yang susah payah telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang telah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Melintasi padang-padang pasir yang luas. Mengorbankan harta dan tenaga hanya untuk mencari satu hadis apa benar atau tidak hadis ini. Diukur dengan dirinya yang malas di rumah tiap hari nonton televisi, ya. Kemudian datang hadis Allah, tak masuk akal tuh hadis itu. Subhanallah. Ini penghalang yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari mengikuti Nabi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ditolak oleh sebagian orang karena akal-akal mereka sempit. Hadis Nabi sallallahu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala, lalu Allah wajibkan kepada beliau 50 salat untuk umatnya. Beliau dan umatnya. Lalu beliau dan sami'na wa ato'na. Karena sifat Nabi SAW adalah sami'na wa ato'na kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu mendengar dan taat pada Allah. Kemudian beliau turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, Wahai Muhammad, apa yang Allah atau Tuhan mewajibkan pada engkau dan umat? Kata Nabi SAW, aku diwajibkan kepada aku dan umatku 50 sholat. Kata Nabi Musa, aku ini sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Dan Bani Israel lebih kuat fisiknya, tenaganya. Tapi mereka tidak bisa. Maka mintalah pada Allah SWT ringankan pada mereka. Sampai menjadi lima sholat. Kata orang-orang itu yang Masya Allah. Yang akal mereka lebih dari Quran dan Sunnah. Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Saya pernah ditanya oleh seorang tentang hadis ini. Ya Ustaz, kaifa ra'yuka? Atau ma ra'yuka? Apa pendapat Anda tentang hadis Isra dan Mi'raj? Nabi SAW menerima 50 sholat, kemudian turun bertemu dengan Musa, kemudian ada tawar menawar di situ. Apa pendapat Ustadz? Saya bertanya pada orang itu. Apakah hadis ini diimani oleh Abu Bakar Siddiq? Kata dia iya. Apakah hadis ini diimani oleh Umar bin Khattab? Kata dia iya. Apa hadis ini diimani oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, imam-imam Syafi'i, Malik dan yang lainnya dari imam-imam Ahlul Hadis? Apa menerima hadis ini? Kata dia iya. Lalu kenapa Anda tanya pada saya tentang bagaimana pendapat Anda tentang hadis ini? Siapa saya ini dibandingkan dengan mereka? Dan ahli surga itu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat semua ulama-ulama hadis yang mereka semua menerima hadis ini. Kok Anda tanya kepada saya? Maka diamlah dia. Ya. Jadi kita ini siapa dibandingkan mereka? Mereka beriman pada hadis itu. Mereka percaya pada hadis itu. Kok kita sok pinter, Oh tidak masuk di akal itu. Subhanallah. Berarti akalmu lebih dari Abu Siddiq. Akalmu lebih dari Umar bin Khattab. Akalmu lebih dari Utsman bin Affan dan seterusnya. Disitulah letaknya kesesatan. Ketika seorang terperdaya dengan akalnya. Tertipu dengan akalnya. Melihat dirinya hebat. Akalnya cerdas. Tapi dia tidak melihat orang-orang yang lebih mulia darinya. Bagaimana mereka terhadap hadis itu? Hadis yang kedua. Di antara hadis yang ditolak oleh sebagian kaum muslimin. Yang mereka cenderung mengatakan mereka ini orang-orang berakal sehat. Hadis tentang apabila ada lalat yang masuk atau yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian. Kata Nabi SAW, maka celupkanlah lalat itu ke dalam minuman itu. Kemudian buanglah. Karena pada salah satu sayapnya ada racun dan pada salah satu sayapnya ada penawarnya. Kata mereka hadis tidak bisa diterima. Masa Islam mengajarkan kalau ada lalat masuk masukkan ke dalam ke dalam minuman itu. Maka kita katakan pada mereka, Islam tidak menyuruh Anda untuk mengambil lalat masukkan dalam minuman, tidak. Ya. Tidak ada hadis yang mengatakan ambillah lalat masukkanlah dalam minuman. Tidak ada. Rasul salah mengatakan apabila ada lalat yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian. Maka masukkanlah. Celupkanlah dia. Tenggelamkanlah lalat itu. Karena di, pada salah satu sayapnya ada racun. Salah satu sayapnya ada ada penawarnya. Ini kalimat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan demikian. Lain halnya kalau Islam mengatakan ambil lalat masukkan dalam minuman kalian. Tidak. Anda jangan keliru. Kadang-kadang orang itu mempunyai minuman mungkin hanya satu gelas. Capek kerja di ladang, sampai keringat, sudah dibikin strup oleh istrinya, bawa dari rumahnya ke ke sawah, tahu-taunya lalat masuk, tidak ada air lagi kecuali itu. Masa dibuang? Jadi Islam mengajarkan untuk tidak tabzir, tidak mubazir. Dan kejadian masuknya lalat dalam minuman itu pun sesekali. Bukan setiap saat kita taruh minuman, lalat masuk, jatuh ke dalam. Tidak pernah. Jarang sekali itu lalat masuk dalam minuman. Jadi bagaimana mereka benturkan antara hadis Nabi SAW yang sahih dan akal-akal pikiran yang yang sempit. Ya. Dan banyak lagi sebetulnya Cuma waktunya tidak cukup. Saya sudah diberi peringatan oleh panitia Ustaz sampai 5.20. Baik, satu lagi. Bentar ya. Yang kelima, di antara penyebab dari atau penghalang dari ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah At-ta'alluq bisyubhat. Bergantung pada subhat. Subhat ini hal-hal yang rancu. Hal-hal yang yang rancu dalam akal seorang. Kalau subhat ini dilemparkan, maka masuk dalam hati seorang sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar. Jadi orang yang Ta'aluk dari syubhat menjadikan dia bergantung pada syubhat menjadikan dia itu tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Orang yang ada syubhat dalam akalnya, dalam otaknya, bahwa jilbab itu adalah budaya Arab. Ini syubhat. Racun. Yang mengatakannya adalah orang yang dianggap alim, profesor. Ya. Bahwa jilbab itu budaya Arab. Ini syubhat namanya. Oh, dia pegang pada subat ini. Berarti saya ini tidak wajib pakai jilbab. Anak saya tidak wajib saya suruh untuk pakai jil, jilbab. Istri saya tidak wajib untuk saya suruh menjadi memakai jilbab. Karena jilbab itu adalah budaya dari orang-orang Arab. Maka dilepaslah jilbab itu yang merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang menjadi pakaian dari kaum mukminat, kaum muslimat. Dilepas. Karena subat ini. Itu contoh. Maka hati-hati terhadap subhat. Hati-hati terhadap subhat. Racun yang dimasuki dalam diri seorang. Hati-hati, jangan sepadat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk taat pada Abu Bakar dan Umar. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin al Aba Bakrin atau Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah kalian dua orang sesudah aku. Kata Nabi SAW. Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini perintah dari Nabi SAW mengikuti Rasulullah dan dua sahabat ini. Dan sebuah hadis. Datang orang mengatakan. Dua sahabat itu zalim. Ya. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu zalim mereka. Sebetulnya yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Sallam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian mereka dengan caranya dua orang ini lalu menggusur Ali bin Abi Thalib. Lah orang yang kena subhat ini, ini subhat namanya. Ia akan ma tidak mau mengikuti Awar Siddiq dan Umar al Khattab karena racun ini. Dan itu bahaya sekarang zaman kita di negeri kita. Ya. Dan ini sangat berbahaya Ya. Bahaya Syiah lebih dari yang lainnya. Tapi kita harus jiwa besar. Al-Haq tetap akan menang. Kapan dan dimanapun. Ya. Al-Haq akan tetap menang. Karena kita yakin dengan agama Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Abdurrahman bin Auf di surga dan seterusnya. Kita yakin dan kita beriman kepada hadis Nabi tersebut. Dan kemenangan pasti untuk orang-orang beriman yang menolong agama Allah. Bukan yang mengikuti hawa nafsu, bukan yang mengikuti syubhat. Maka mengikuti syubhat itu atau ta'alluq bersyubhat ketika seorang bergantung pada syubhat ini salah satu penyebab menyimpang dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena syubhat dalam dalam ini dan banyak syubhat-syubhat itu baik dalam masalah akidah baik dalam masalah ibadah baik dalam masalah muamalah dan seterusnya Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah masih ada waktu 10 menit untuk pertanyaan dan 5 menit untuk siap-siap sholat maghrib. Sebetulnya masih ada bahan, tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah mencukupi dari apa yang kita inginkan untuk menyampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dari sebab-sebab terhalangnya seorang dari mengikuti sunnah atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. لازم تفضل Salam. Tentang apa? Ya. Enggak, enggak, itu tidak menghalalkan. Ya, itu rekayasa akal pikirannya itu. ya Karena tidak ada hadis menyuruh begitu ada lalat sehingga kemudian tutup kemudian masuk sudah ada. Ya. <laughs> Jadi tidak demikian. Itu hanya dari mungkin anggapannya dia atau pemahamannya. Baik. Sini ada pertanyaan. Setiap dakwah yang hak senantiasa mendapatkan tantangan. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafa ar-rasyidun yang mendapatkan permusuhan dari golongan di luar Islam. Adapun fenomena sekarang ini dakwah yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW mendapat tantangan dari golongan yakni dari sebagian kaum muslimin. Bagaimana terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana cara menghadapi makar mereka? Uh, begini ya, Eh, yang pertama, kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi prinsip dakwah Nabi SAW adalah firman Allah kepada Nabi SAW dan juga kepada kita Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah. Dan dengan mau hasanah. Peringatan-peringatan yang baik. Dan berdebatlah. umbilati billati ahsan. Yani kalau memang perlu perdebatan, perdebatan perdebatkanlah dengan cara yang ter, yang terbaik. Ini tuntunan Allah kepada Nabi SAW dalam berdakwah dan al-aslu fi dakwati bil hikmati. Pada prinsipnya dakwah itu dengan dan hikmah. Hikmah artinya meletakkan suatu pada pada tempatnya. Itu arti hikmah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari sebab. Apa sebabnya? Sebagian orang menentang dakwah yang hak itu. Banyak sebabnya. Ada sebab-sebab yang kebanyakan itu karena faktor-faktor dunia, duniawi. Ini permasalahannya adalah masalah dunia. Masalah pengaruh. Ya. Masalah harta. Masalah kedudukan. Ya orang itu kalau digoncang kedudukannya tidak mau dia. Kalau diganggu kepentingannya juga tidak mau. Maka di sini perlunya kita itu kadang-kadang perlu silaturahmi kepada orang yang bertentangan dengan kita. Jangan kita anggap dia itu mau musuh. Jangan dianggap sebagai musuh. Tapi perlu ada pendekatan-pendekatan, ada silaturahmi, sehingga mereka merasakan bahwa dakwah kita ini dakwah yang yang sejuk. Dakwah yang sejuk. Memang kadang-kadang demikian. Kita perlu silaturahmi. Ternyata kalau kita silaturahmi, kita jelaskan hakikat satu permasalahan, mereka lebih bisa menerima daripada mereka mendengar dari orang dari orang lain. Ini juga perlu dari metode juga pernah diajak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Ya. Ketika beliau misalnya berdakwah pada para pemuka pemuka Quraisy, ya itu satu contoh. Beliau mengumpulkan pemuka Quraisy, beliau mengajak mereka berdakwah pada Allah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bahwa ada satu ilmu yang memang boleh ditunda untuk menyampaikannya. Dan ini pun pernah dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Muad bin Jabal ya ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau sebuah hadis tentang hak Allah ya, ini kewajiban Allah kepada hamba-hambanya dan kewajiban hamba-hamba kepada Allah ya kata Muad bin Jabal ya Rasulullah apa aku sampaikan hal ini kepada mereka kata Rasulullah SAW, jangan jangan sampaikan yang ini belum yang kau sampaikan. Kemudian di akhir kehidupan Mu'ad bin Jabal, beliau merasa khawatir kalau tidak menyampaikan hadis itu. Maka beliau menyampaikan kepada umat. Jadi ini menunjukkan bahwa kadang-kadang ketika kita berdakwah pun ada hal-hal yang memang suatu saat kita perlu untuk mengendalikan dulu, tidak menyampaikan. Kita melihat cari kondisi yang tepat, waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Kalau semua disampaikan, ya perang jadi jadi. Ya. Anda misalnya datang di sebuah kematian tetangga kita mungkin berbeda dengan kita yang melakukan hal-hal yang banyak bid'ahnya. Kemudian kita langsung mengingkari. Itu sudah ada dalam ajaran agama. Dia dalam keadaan panik kematian saudaranya, familinya. Kita langsung mengatakan demikian. Apa yang kamu lakukan ini tidak ada contohnya. Ya ini adalah bid'ah yang akan memberatkan kamu dan dan dan. Ya ini akarnya Bukan lagi takziah yang terjadi. Tapi kita bisa sampaikan di lain kesempatan dari itu. Jadi ada hal-hal kadang-kadang memang kita perlu sampaikan bukan di saat itu. Ya. Atau cara penyampaian pun dengan cara yang yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya. Jadi intinya memang bahwa dalam mengutak mengatakan yang hak pasti ada tantangan ya tapi kita selama bisa menyampaikannya maka kita mempunyai kewajiban menyampaikannya dan tetap melihat maslahat dan mas mafsad. Perlu pertimbangan-pertimbangan positif dan dan negatif. Dan juga melihat waktu, sampaikan kapan dan seterusnya ini menjadi pertimbangan juga. Karena sebetulnya dalam menyampaikan kebenaran tidak mesti kita bicara. Di zaman kita ini ada buku. Kita bisa memberikan buku kepada orang yang ingin kita sampaikan. Ya ini aku punya buku, buku ini bagus. Tolong dibaca. Ini hadiah untuk Anda. Ya. Jadi mereka itu baca. Dia akan menilai. Itu salah satu di antara cara. Ya, cara menyampaikan kebenaran itu. Adapun ya memang pasti akan dapat tantangan. Hanya saja bagaimana kita uh, tetap menciptakan suasana yang uh, dakwah ini untuk tetap bisa berjalan. Jangan karena perbuatan kita menghalangi dakwah ini. Ya, yang menyebabkan terhalangnya dakwah ini. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Masih ada pertanyaan silakan. Ya. Boleh. Boleh. Karena dalam soal berjamaah memang itu dimaksudkan. Tidak ada keterangan bahwa laki-laki harus ya harus menjadi imam bagi mahramnya, tidak ada keterangan. Ya. Yang ada itu laki-laki mengimami wanita, entah mahramnya atau bukan mah atau bukan mahramnya. Iya. Jadi boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya. Sudah? Itu bukan ikhtilat namanya orang dia di depan perempuan itu di belakang. Ikhtilat duduk sambil kita nih, gimana? Khulwah. Ya. Campur. Campur aduk ya. Bila perempuan datang ke sofnya laki-laki. Senggol-senggolan. Itu ikhtilat. Jadi tidak ada ya. Biasanya masjid-masjid itu sudah disiapkan tempat untuk wanita. Kadang-kadang wanita dikasih hijab pemisah tempatnya wanita. Jadi insya Allah itu bukan termasuk yang yang dimaksud dengan eh, dan ikhtilat. Nah, wallahu alam. Ya. Kalau sholat kenapa? Tapi tidak ada keterangan bahwa itu membatalkan sholat berjamaah itu. Apa ada dalil mengatakan batal sholatnya? Iya, apa ada dalil mengatakan batal sholatnya? Tidak boleh seorang laki-laki sholat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya di satu ruangan yang sama. Apa ada dasarnya? Tidak ada dasarnya. Tidak ada, tidak ada dalilnya. Kita bicara masalah sholat. Lain dengan masalah al-khulwah tidak dibenarkan seorang laki-laki berkhulwah dengan seorang wanita pada khulwah. Punya wartel, punya tempat kerjaan, dicari pegawai satu laki-laki, satu perempuan, biar mereka duduk di situ. Ya. Ini untuk membuat laki-laki tidak ngan, tidak ngantuk, perempuan tidak ngan, ngantuk. Ini namanya ikhtilat. Dan yang punya perusahaan itu dosa. Kalau sengaja cari seorang perempuan, seorang laki-laki ditempatkan satu kantor biar semangat. Ya. Iya. Kan beda sama sholat berjamaah. Beda sama sholat berjamaah. Jangan disepakat. Ya? Fadbal. Tidak boleh. Seorang muslim tidak berhak menghukumi seorang tentang dosanya. Karena Apalagi kalau dia sudah tobat. Dia sudah kembali pada Allah Ta'ala. Ini tidak dibenarkan. Mungkin orang itu lebih baik daripada orang yang yang menghukumi. Ya. Karena kita tidak tahu tentang hati manusia. Dan Allah gembira, Allah senang dan orang-orang yang kembali kepada kepada Allah. Kalau orang itu sudah tobat, dia sudah kembali, dia sudah menyadari kesalahannya, dosa di masa lalu, kenapa kita ungkit-ungkit? Ya. Jadi itu sikap yang tidak tidak benar. Kita harus perbaiki diri kita sendiri. Ya kita ingatkan, kita ingatkan. Ya. Yang tidak benar, dia itu dosa. Anda bersabar, nanti Allah akan menunjukkan kebesarannya. Ya. Yang penting kita itu betul-betul ikhlas kembali pada Allah Taala. Ya. Dia berbuat demikian dia yang dosa. Ya, dia yang dosa. Dan belum tentu dia lebih baik daripada orang yang telah ber, bertobat itu. Belum tentu dia lebih baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa hukum memakai cincin yang bukan terbuat dari emas? Seperti perak, aluminium, dan yang karet. Wallahu a'lam, kita kembali pada hukum asalnya. Ya, yaitu tentang bolehnya menggunakan halal tersebut. Intinya laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Ya, adapun yang lain saya belum mendapatkan dalil yang melarangnya. Ya, kami belum mendapatkan dalil yang yang melarangnya. Itu pun ada ikhtilaf di antara ulama. Ya, ada ikhtilaf di antara ulama tentang ada mengatakan laki-laki tidak boleh memakai kecuali cincin dari besi. Ya, cincin dari besi. Tapi ada ulama yang membolehkan pakai dari perak dan lainnya. Masalah-masalah khilafiyah. Inti yang satu disepakati adalah tidak boleh memakai emas. Cincin emas. Wallah, ya. Begini itu mungkin faktornya karena memang itu ilmu yang sampai pada mereka. Ya, jadi kita jangan dulu memfonis wah ini dia lebih dahulukan apa perkataan madhab daripada Allah dan Rasulnya. Jangan, karena bisa jadi sejak kecil itu ilmu yang sampai kepadanya. Dia menganggap ini yang paling benar, yang lainnya tidak. Itu itu termasuk subhat juga yang ada pada pada diri. Maka mudah-mudahan dengan dia kita datangi, kita silaturahmi, kita beri hadiah, buku-buku yang bermanfaat. Mudah-mudahan lebih lebih terbuka ya, terbuka alam pikirannya. Ya. Insya Allah demikian. Ada pun langsung menghukumi kamu itu itu juga itu juga sikap yang kurang kurang bijak menurut saya. Ya. Apalagi orang-orang yang baru yang mereka mungkin baru dengar, mereka baru ngaji, maka ini perlu kita uh, mendekati mereka dengan cara yang lebih yang lebih baik. Ya. Itu yang ditanyakan mungkin masih ada pertanyaan, Bapak? Apakah orang yang ya Ya bisa saja yang orang berilmu itu bukan malaikat dan bukan bukan nabi. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Apalagi yang tidak berilmu, yang tidak berilmu. Yang berilmu saja bisa ya untuk dia terjerumus dalam dalam subuhat ya, apalagi yang tidak berilmu. Tapi biasanya orang berilmu ya karena ilmunya dia segera kembali kepada kepada ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu tidak ada ulama-ulama muslim yang sampai murtad, sampai menyimpang dari jalan kebenaran. Karena ulama-ulama muslim yang robbani mereka itu betul-betul yang memegang dan ilmunya dan mengamalkan il ilmu mereka. Sehingga Allah memelihara dan menjaga mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ulama-ulama muslimin ini memiliki keistimewaan. Artinya ulama-ulama robani ulama yang betul-betul dengan ilmu konsekuensi dan ilmu dan dan amal perbuatannya. Ini adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Itu para ulama-ulama muslimin. Lain dan ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Nasrani, sebagian mereka itu menyimpang dari dari kebenaran. Padahal mereka tahu tentang kebenaran itu. Tapi mereka menyimpang. Maka ulama muslimin tidak demikian. Inna ma min ibadihi al ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama di sini tanda petik. Ulama-ulama robbaniyun yang betul-betul robba, robbani, bukan sembarang ulama. Ya. Itu hal-hal yang bisa. Jangankan kita ya, Allah pun dicelah. Allah Rabbul Alamin dicelah. Ya. Inna Allah fakirun. Ya. Wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu miskin. Kami yang kaya, kata orang Yahudi. Ya. Yadullah maghlula. Tangannya Allah terbelenggu karena pelit. Jadi Allah Ta'ala dicelah. Nabi Muhammad dicela, para Rasul dicela, Apalagi kita manusia biasa, biarkan mereka ngomong. Ya. Biarkan mereka bicara. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka. Ya beri petunjuk pada mereka. Kita harus lapang dada. Ya. Seorang alusunnah, seorang salafi harus lapang dada. Ya. Karena apa yang diuji oleh Allah Ta'ala pada orang-orang pada kita ini. Kalau dibanding dengan orang dahulu. Tidak ada artinya apa? Kecil tidak ada artinya. Ya. Kita ini belum disiksa, belum diadab, Belum ditangkap, dipukuli. Belum. Ya, paling hanya omongan, cingkrang. Ya, kekurangan kain celana ya. <laughs> Kadang-kadang gitu. Kamu kekurangan kain celana ya. Kok celanamu tinggi? Ya, tuh ya bedus dan seterusnya. Sudah biarkanlah, biarkan mereka ya, biar, biarkan. Semoga Allah beri hidayah pada pada mereka ya. Karena menentukan sesat atau sesat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil. Jadi biarkan mereka berbicara demikian, biarkan. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Baik, saya kira cukup mudah-mudahan apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah besok ada kita bisa bertemu juga di Masjid Al Irsyad ya. Kajian dan tema kelalaian, sebab dan penanggulangannya. Jadi sikap lalai, kadang-kadang manusia itu lalai dan banyak manusia lalai. Apa sebabnya orang itu lalai? Dan bagaimana kita supaya tidak lalai? Kul qouli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.